Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi 19 Rajab 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2014 Masehi ini kami dapat kembali menemani Anda dalam acara rutin kita ya sahabat ya Di setiap Senin pagi dari pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti Yaitu belajar bareng bersama Buya dan Umi dan sahabatku semua, bagaimana kabar sahabatku di pagi yang penuh berkah ini? Kita awali hari ini dengan mencari ilmu ya, dengan suatu hal yang baik ya, yaitu untuk menjadikan kita semakin mengerti e, tentang apa-apa yang berkaitan dengan agama kita yang mengemah menjadikan kita semakin mengerti dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, untuk bekal kita agar kita semakin berhati-hati di setiap langkah kita karena sungguhnya sahabatku apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan membawa hasil ya dan semuanya akan ada perhitungannya di akhirat. Tidak akan ada yang terlewatkan. Pada pembahasan yang lalu ya, terakhir kita telah membahas tentang masalah pembagian kitab sahabat dan subhanallah suatu hal yang sangat-sangat e, mengerikan jika seorang ternyata mempunyai banyak amalan kemaksiatan yang ada di dalam bukunya ya sahabat ya. Begitu juga akan menjadi suatu kemuliaan di saat seorang itu ternyata bisa melakukan banyak kebaikan sehingga nantinya dia akan diberbangga dan dibanggakan di akhirat. Dan kita pun selalu berharap sahabat ya bahwa setiap amal-amal kita yang kita lakukan di dunia ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala sehingga Eh, kita tidak sampai melakukan suatu kemaksiatan yang akan menjadikan kita berat nanti di dalam penghisaban. Kita ingin semua amal-amal kita ini benar-benar uh, apa namanya bisa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sehingga maka yang paling penting sahabat ya kita butuh ilmu untuk mengetahui hal itu semuanya. Dan setelah itu setelah kita mengerti tentang ilmunya kita mencoba mengamalkan sedikit demi sedikit ya sahabat ya. Dan tujuannya adalah Artinya kita ingin punya ilmu yang manfaat dunia akhirat ya kita mengamalkannya dengan tujuan agar kita punya punya bekal yang sangat banyak untuk ketika kita nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya sahabat ya, jika seorang ingin melakukan suatu perjalanan e, menuju apa untuk untuk liburan atau mungkin sahabat punya e, punya keinginan pergi menuju ke suatu tempat atau daerah gitu ya. Tentunya sahabat mempersiapkan bekal kan dari sekarang. Tergantung seberapa lama sahabat akan melangkah menuju ke tempat tersebut, akan di, berdiam diri di tempat tersebut. Artinya kita kelak akan menuju suatu tempat bernama akhirat ya sahabat dan ini adalah untuk waktu yang tidak ada batasnya. Artinya kalau sahabat pergi liburan berapa lama sih liburan? Paling sebulan atau berapa? Ada batas waktu masih. Tapi di akhirat tidak ada batas waktu dan itu akan terus sampai terus dan tidak akan pernah artinya ilal abad ya sahabatnya tidak ada akhirnya. Baik sahabatku yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya tahapan selanjutnya nanti tentang silsilah di hari akhir. Uh, akan tapi sebelum itu Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu baik, insyaallah Ya. Insyaallah amin. Semoga Umi juga para amin, amin. pendengar dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baik Bu ya. Eh, kita pada pembahasan terakhir Bu ya di lima Rajab dua minggu yang lalu Bu ya ya. Terakhir kita membahas tentang masalah pembagian kita Bu ya. Dan apakah saat ini masih ada pembahasan yang uh, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut artinya masih ada yang masih ingin dijelaskan atau ditambahkan Bu ya atau kita akan beranjak kepada silsilah hari akhir yang berikutnya Bu ya kita akan lanjutkan perjalanan menuju akhirat mm -hmm. uh, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara membicarakan tentang uh, buku yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap hamba mm -hmm. yeah, yang diberikan dengan tangan kanan mm -hmm. terima dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri yeah, ya. kita akan lanjutkan itu semua Bu ya. Hmm. Tahapan berikutnya adalah apa Bu ya? Uh, di saat ah, hamba-hamba uh, Allah dikumpulkan di satu hamparan di hadapan Allah. Hmm. Kemudian setelah itu ada penghitungan amal atau hisab misalnya. Hisab itu Bu ya, ya berarti subhanallah. Baik sahabatku, sekarang kita akan membahas tentang masalah penghisaban ya Bu ya. ya. Berarti uh, lanjutan dari pembagian amal baik dan dari pembagian setelah pembagian buku amal baik dan buruk manusia itu sahabat. Baik ya, silahkan di diberikan mukaddimahnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala karunia, segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah terus tambah dan Allah jaga nikmat-nikmat tersebut dan semoga nikmat tersebut menjadi sebab kita masuk surga yaitu amin. dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita amin. untuk mensyukuri nikmat tersebut. Amin amin amin. Dan nikmat kita, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini adalah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk lebih kenal akhirat. Agar kita yang sudah yakin semakin yakin. Ya, ya. Agar kita yang sudah yakin semakin yakin dan semakin berhati-hati, teliti untuk meniti jalan menuju akhirat. Agar benar-benar kita selamat. Jangan sampai kita tergolong sebagai hamba yang tergelincir, terpleset sehingga tidak sampai kepada akhirat. Ya, Terjerumus. Baik, dalam perjalanan menuju akhirat nanti, seorang hamba akan dikumpulkan atau arad yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun jadi seorang hamba itu nanti akan diletakkan satu hamparan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang saat itu tidak ada yang tersembunyi tidak ada yang tersembunyi wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah Jadi nanti Allah hadirkan semua makhluk-makhluk ini. Iya. Dan setelah itu, nah ini di saat ini tidak ada tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Kumpulkan dahulu, baru setelah itu melakukan perjalanan yaitu hisab. Hmm. Ya, hisab itu adalah menghitung amal, penghitungan iya. amal-amal. Jadi uh, hisab itu sendiri mengerikan luar biasa. Ya. Hisab saja sudah menakutkan. Hmm. Dan di antara orang-orang yang dihisap nanti ada bermacam-macam kelompok orang. Hmm. Ada kelompok yang pertama nanti adalah kelompok yang tidak dihisap oleh Allah, maksudnya lewat saja langsung. Hmm. Dan mereka itu uh, disebutkan oleh Nabi SAW sab'una alaf. 70 ribu, wa ma'ahum sab'una alaf. 70 ribu dengan 70 ribu. Yang jelas ini, nanti insya Allah akan kita bahas apa yang sebab-sebab mereka mendapatkan golongan kelompok ini. Jadi ada orang yang nanti tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Tidak dihisap. Suatu ketika Rasulullah bercerita tentang hamba yang tidak dihisap, dihisap itu. Hmm. Lalu ada namanya Uqaisyah itu berkata, Udullah yaj'alani yang minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk golongan ya, ya. orang yang tidak dihisap. Lalu Nabi Muhammad mendoakan Allah maj'alhu minhum oleh Allah jadikanlah ukasa itu termasuk golongan mereka itu. <laughs> Akhirnya Akhirnya orang lain ada yang niru-niru ya Rasul doain saya juga. Oh sudah, kau sabar kau kasah, sudah terlambat. <laughs> Jadi mm-hmm. ini ada dan ini termasuk untuk minta seperti ini boleh. Ya Allah, jangan sampai kami engkau hisap nanti. Boleh minta semacam itu ya Allah. Mm-hmm. Dan ini sungguh indah sekali orang semacam ini, masya Allah, luar biasa. Jadi kilat menuju surganya. Nah, tapi ada kelompok yang kedua. Hmm. Dan insya Allah akan kita rinci apa sebab-sebabnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dihisap tapi begitu mudahnya hisap itu. Diringankan. jadi anggap saja kalau kita mau masuk ke uh, umroh itu misalnya, ya. Mm hmm ada yang paspornya dilihat ya, mm ada yang langsung terus terus atau <laughs> langsung aja nggak dilihat ada nggak dilihat tuh lebih enak toh? Iya iya. iya. Enak, tidak dilihat itu tidak dihisap langsung saja. Yang kedua dihisap diperiksa. Nah, nah dihisap. Akan nah, tapi diperingan. Ya, jadi oh. tidak ada tidak ada nikos, tidak ada pertanyaan di situ. Mm-hmm. Sehingga langsung saja. Ya, ya. Sampai dikatakan gini. Uh, suatu ketika Siti Aisyah Nabi Muhammad SAW berdoa yang didengar oleh Siti Aisyah. Doa itu allah Allahumma hasibni hisaban yasiro Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Nabi Muhammad berdoa semacam ini bukan maksudnya mengajari kita agar kita banyak berdoa, banyak berdoa ini. Hmm. Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Ya Nabi Allah, mal hisabul yasir?" Apa bagaimana hitungan yang gampang itu, yang ringan itu? Hmm. Qal ayung dar fi kitabi wa yatajawaz anhu. Aw ayung dar fi kitabi wa yatajawaz anhu. Allah melihat kepada hmm. kitab tersebut. Iya. Setelah itu disuruh berlalu. Jadi nggak ditanya lagi satu demi satu detail detailnya apa amal yang dilakukannya itu. Ini ada orang semacam dan ini nikmat subhanallah. Semoga Allah menggolongkan amin. kita golongan yang pertama amin, amin. dan golongan yang kedua ini. Amin, amin. Akan tapi ada yang kelompok berikut ini yang ketiga adalah manusia orang yang dipersusah di dalam urusan hisabnya. Diperrepot khusus hisabnya. Dan ini ada sebab-sebab bagaimana seseorang itu kok menjadi repot di dalam hisabnya itu. Ini karena bebannya banyak banyak. Di antaranya orang yang punya urusan dengan orang lain banyak. Contoh, pemimpin, ulama, yang punya urusan. Pokoknya, pokoknya, pokoknya semakin banyak kita punya urusan dengan orang, dan punya banyak urusan dengan manusia, maka kita akan dibanyak, banyak ditanya nanti. Subhanallah. Kecuali urusannya itu adalah urusan kebaikan. Dan memang betul kalau orang punya mobil dua nanti ditanya dari mana mobilmu itu dan kau gunakan untuk apa. Katanya orang yang tidak meninggalkan sholat, tidak bayar zakat, durhaka ke orang tua. Ini akan dihisap dengan hisap yang berat sekali. Dan ini belum siksa ya. Tapi seks apa, apa pertanyaan itu sendiri sudah merupakan siksa, menakutkan sekali. Ya. Dan ini banyak orang-orang semacam ini subhanallah yang yang sungguh sangat sangat mengerikan maka harus kita waspada agar kita tahu agar kita tidak termasuk sekolah orang-orang tersebut. Dan meninggalkan sholat Sampai dikatakan Nabi SAW, La sa'akhadun yuhasabu yamal qiyamati ila halak. Kalau sudah orang ditanya di hari kiamat itu sudah kayak hancur sudah. Ngeri, begitu menakutkannya hisab saat itu. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan, mengkisahkan tentang orang yang dihisab. Kisah tiga orang, tiga model manusia yang dihisab. Ternyata mereka adalah ahli neraka. Siapa mereka itu? Rajulun ustushid. Orang mati syahid. Yeah. kemudian didatangkan. Arafahu Ini fa'arafa. Disebutkan. Inilah. Kemudian ditanya, ma'amil tafiha, apa yang kau lakukan? Ia menjawab, kotal tufik. Ya Allah, aku berjuang di jalanmu. Hatta ustash is ustushid. Sampai aku mati syahid. Mati syahid. ternyata Allah menjawab, kadibta, kau dusta walakinnaka qatalta li kola. wajri akan tapi engkau berjuang itu hanya pengen dibilang kau sebagai pemberani. Wakot kil dan sudah kau, sudah kau dapat gelar pemberani di dunia. Tuma umi rabbihi kemudian diperintahkan fayuhsabu ala wajihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dilemparkan ke neraka. Subhanallah. Siapa ini orang yang mati syahid? Padahal di medan laga. Di medan laga akan tapi ternyata tersembunyi di hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dilempar juga di neraka jahanam. Yang kedua ta'allamal ilma. Wa'allamahu, belajar ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjaga kita dari terjerumus ke neraka jahanam. Wa qira' al-Qur'an baca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian ditunjukkan tentang amal-amalnya itu. Kemudian ma'amil tafiha. Apa yang kau lakukan? Qala ta'allamt al-ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu kemudian aku ajarkan kepada orang lain. Wa qara'tu fika al-Qur'an dan aku baca Al-Qur'an. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab kadzibta kau berdusta. Lakinnaka ta'allamta liyuqala alim. Engkau belajar hanya pengen dibilang sebagai seorang alim. Oh, pondoknya gede, masjidnya gede dan seterusnya. Al Quran liyuqal huwa qari. Dan engkau baca Al-Quran menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran bukan karena Allah, tapi hanya pengen dibilang sebagai seorang penghafal Al-Quran, seorang yang jago baca Al-Quran. Wakat kil dan engkau sudah mendapatkan sanjungan waktu di dunia. Tumimara umi rabbi fa yuhsabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dihisap satu dibuat perhitungan lah akhirnya dilemparkan neraka. Allah. Ustad, Ustad ini. Akan tapi ternyata tempatnya di dalam di dalam neraka. Yang ketiga adalah rajul wasa'allahu alaihi wa min asnafil mali orang yang diberi oleh Allah segudang harta. Banyak kekayaan diberikan kepadanya. Dia berinfak dengan itu semuanya. Matarabtu min sabilin Mat, eh, suatu ketika ditanya, Ma'amil tafiha, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dijawab, tidak ada ak, tidak ada satu celah kebaikan illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satu celah atau tidak ada sebuah program kebaikan proyek kecuali akhirat kecuali aku ada di situ. Ya. Ada ada andil di situ. Kadzibta, kau berdusta. Walakinnaka fa'alta akan tapi kau berbuat itu liqala wa jawad hanya ingin dibilang sebagai seorang dermawan. Oh, kila dan semuanya sudah didapatkan gelar itu. Akhirnya dilemparkan ke neraka jahanam juga. Ini termasuk hisab jenis orang-orang yang tertipu, Masya Allah. Ini bukan dia tidak punya amal ya. Dia punya amal, punya kebaikan, akan tapi ternyata masih masuk neraka. Nah, bagaimana yang tidak punya amal? Ada aja maksiat saja. Sangat cepat itu. Nah, maka ini diantara nanti hisab di akhir. Dan sungguh sangat mengerikan. Jadi betul-betul yang eh, apa namanya hisab ini tidak ada yang tersembunyi dan Allah yang maha tahu. Kalau di Indonesia di dunia kita diperiksa oleh seseorang bisa saja kita sembunyikan. Akan tapi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya zat yang Maha tahu luar dan dalam diri kita sendiri. Dan semuanya itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita harus mempersiapkan agar kita bisa dihisap dengan hisapan yang ringan. Agar kita masuk surga dengan dengan tanpa hisap. Agar kita dijauhkan dari hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat merugikan. Kalau sudah hisap, hisapnya itu adalah gagal, ya sudah neraka. Sampai kapan nih? Sampai selesai urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hisab dan nanti insya Allah akan kita sebutkan satu persatu bagaimana orang untuk mendapatkan uh, apa namanya? Uh, kemudahan di dalam hisab tersebut. Dan bagaimana kaidahnya hisab? Sebab kaidahnya hisab harus tahu pastinya. Hisab itu uh, kaidahnya itu adalah tidak kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kezaliman. Eh? Tuma Tsumma kul kullu ma kasabat bahum hum la Semua yang dilakukan oleh seorang hamba dihadirkan oleh Allah. Jadi kalau ternyata Allah menghukum tidak akan ada ketoliman. Maka dengan hisab ini, jadi kalau kalau seolah-olah dalam sebuah perdagangan pembukuannya tidak bakal salah. Karena yang menulis adalah malaikat dan yang mengetahui adalah Allah yang Maha tahu. Jadi tidak ada yang tertolimi, tidak ada yang salah. Di situ nanti ini harus tahu kita harusnya. Dan terus uh, mungkin untuk menyambungkan sedikit dengan pembahasan yang lalu tentang pembagian kitab ya. Tadi kan dikatakan kalau uh, eh, Allah mahasib hisab yasiro doanya Rasulullah itu minta agar dihisab dengan hisab yang ringan tuh uh, dikatakan bahwa nanti di dalam pemeriksaan bukunya itu artinya tidak dipersulitkan gitu ya, diperingankan artinya dipercepat. Artinya dengan ketika seorang itu menerima ah, buku amal baiknya Bu ya artinya setelah uh, padahal di dalam buku amal baik itu sendiri sudah ada amalan-amalan yang baiknya, ada amalan yang buruknya dan tinggal uh, di uh, mana yang nanti lebih mendominasi kan gitu ya ya. Yang lebih banyak akan menerima dengan tangan kanan dan yang tidak dengan tangan kiri. Nah, apakah uh, ada seorang hamba yang ketika itu menerima dengan tangan kanan lalu ketika di dalam penghisaban akhirnya dia tetap dimasukkan ke dalam neraka atau bagaimana Bu ya? disebutkan kalau ashabul yamin kan di tempatnya. Disebutkan bahwa ashabul yamin kemarin yang yang eh, apa yang mendapatkan dari tangan uh dengan tangan kan dia akan dibedahkan. Jadi ada ada ada rentetannya. Jadi uh bukan saja urusan di situ. Mulai dari di dunia itu ada tanda-tanda sudah. Jadi kalau orang ahli kebaikan ya. di dunia banyak amal, ya kan? Ya, ya. Di alam barzah mendapatkan kenikmatan, ya kan? -hmm. Di saat di padang mahsyar pun dalam kelompok yang baik, -hmm. tangannya diberikan dengan kanannya. Itu sudah satu rentetan, satu paket itu nanti. Tapi tetapi tadi Buya katakan ada seorang hamba ketika dihadapkan kepada Allah masih mengatakan bahwa dia punya amal sebagai mati syahid, bahwa dia punya amal dengan dalam di, dalam nikos. Mm -hmm. Kan dalam buka amal, dia kan tahu bisa. Dia amalnya. Jadi ada orang berhujah nanti tapi hujahnya tidak diterima. Aku punya amal, kenapa tidak diterima? Itu termasuk protesnya. Oh, seorang hamba. Eh, seorang hamba. Saya punya oh, Mungkin dia punya amal. Kita, dia jelek. Kenapa kok di sini? Kan, kan, ya. Oh. Padahal saya begini-begini. Dia kan, kau tidak butuh itu. Dan Allah Maha tahu. Oh, Sampai ya. nanti bahkan di hadapan Nabi SAW ada mengatakan, aku begini-begini ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Ternyata ditolak oleh Nabi SAW. Jadi, jadi mereka berhujah juga. Akan tapi lihat. Semuanya anggota tubuhnya juga berhujjah ngomong. Hmm. Sedangkan mungkin ada sambungnya dengan hadis Nabi bahwa nanti hmm. ada malaikat yang uh, ada sesuatu yang tidak bisa ada hal yang kadang biasa tidak bisa dilihat oleh malaikat akan tapi Allah tidak bisa ditipu itu Bu ya. Iya. Jadi malaikat yang membawa amal hamba amal. dengan amalan yang baik tapi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah uh, yang dilakukan oleh malaikat ini artinya tidak tercatat di dalam buku amal baik dan buruk atau bagaimana Bu? Ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala membicarakan ter, uh, riwayat tersebut di dalam kitab uh, yeah uh, Bidayatul Hidayati mm hmm menunjukkan tentang begitu peliknya yang namanya riak ya. Mm hmm Sampai malaikat-malaikat tidak tahu. Dan memang hakikatnya nanti adalah pada nanti. Malaikat itu hanya sekedar ya. itu bukan bagiannya. Bukan bagian malaikat yang ditugaskan untuk Allah untuk menghisab bukan. Jadi memang kalau bukan bagiannya tentu tidak itu hanya membawa amal saja. Jadi di, amal memang bukan untuk bukan um-, bagiannya malaikat itu untuk mencari untuk tugasnya adalah mencatat amal. Ah, jadi apakah mungkin Bu ya? Artinya kalau memang dengan dengan seperti itu uh, seorang dicatat dengan amal baik lalu menerima oh, tidak ada. kanan nanti setelah itu tidak dihisap ada. ternyata tidak, tidak lolos dalam tidak penghisapan tidak, tidak mungkin Bu ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin salah makanya tidak akan dolim di sini. Subhanallah. Mhm. Hanya begitulah. Jadi orang itu kalau sudah ahli neraka itu waktu jangankan kok nanti di padang mahsyar. Mhm. Waktu mau dicabut nyawanya itu adalah sudah melihat neraka itu. Nauzubillah. Ya sudah. Jadi siksa itu dari matanya terus sehingga di padang mahsyar juga tersiksa di sini terus tersiksa. Begitulah. Adapun cerita begini itu adalah gambaran-gambaran semacam ini hanya Allah dan tahu dan kita akan melihatnya nanti di akhirat. Cuma begitu jadi proses seperti itu ini menunjukkan itu semuanya itu menunjukkan bahasanya Allah tidak zalim dan ini kuasa Allah dan orang agar berpikir berpikir bahasanya Anda ini semuanya. Jadi jangan main-main, semua amalmu akan dicatat dan ditanyakan nanti, didiskusi, di, di, di, di apa? Ditanya di satu persatu, apa yang kau lakukan, apa yang kau dapat, apa yang diberikan Allah kepadamu, kau gunakan untuk apa? Itu semua akan ditanya. Biarpun sebetulnya sudah ahli surga, ahli surga. Padahal kalau tanpa ini semuanya Allah kan bisa ya. ya. Tapi dibuat oleh Allah semacam itu, ada justru kasih sayang Allah agar kita tahu, agar berpikir ada timbangan. Karena apa? Itu ada hubungannya dengan kayak di dunia. Hmm. Jadi semua ini kisah ya, ya. perjalanan akhirat ini sebetulnya menunjukkan kayak kisah di dunia. Bahasanya apa? Amal itu ada baik, ada baik. Harus kau timbang-timbang saat ini di dunia. Ada nanti penghitungan, maka kau harus hati-hati. Nanti aku akan uh, jadi semua anggota tubuh bersaksi. Makanya kamu harus bersiap-siap. Jadi sebetulnya, sebetulnya semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menuju Allah itu dengan bersih ya. Maka saat itu kita akan lolos dan selamat sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Seandainya langsung sama mati masuk surga nggak usah pakai hisab nggak usah ini begitulah Allah kan? Bahkan kalau dan, dan, akhirnya kita tidak, tidak tidak usah bertanya kenapa Allah berbuat begitu. Bahkan Allah pun tidak menciptakan kita juga tidak ada apa-apa kok. Ya kan gitu ya. Iya Iya bu ya. kan tapi pernah uh, dulu kita pada pembahasan tentang hari akhir yang pernah kita bahas dulu ya tentang tentang silsilah alam kubur. Itu bu ya pernah menceritakan Uh, seperti gambaran bahwa terkadang Allah itu memberikan satu hukuman kepada seorang hamba itu dengan tujuan bahwa nanti setelah itu akan diberikan kemudahan Bu ya. Sehingga terkadang ada seorang hamba yang mungkin karena satu dosa atau apa, dia dipersulit di dalam sakaratul maut tapi rupanya yeah. sak di, dengan sakitnya itu berarti dengan tujuan bahwa nanti setelah itu dia akan diberikan keringanan. Tadi sedangkan Bu ya sebutkan bahwa sebenarnya kalau orang yang beramal baik itu ada silsilahnya. Artinya dari mulai ya ketika dicabut nyawanya di dalam kubur dan sebagainya. Tapi dulu juga Bu ya pernah menyebutkan bahwa terkadang ada adalah seorang hamba yang terkadang disiksa di alam kubur, akan tapi rupanya siksa itu dihabiskan saat itu sehingga nantinya di hari kiamat dia sudah mendapatkan kemudahan. Nah itu bagaimana Bu ya? Allah tidak akan zalim, makanya bukan saja di alam kubur. Iya. Siksa ya. yang diberikan oleh Allah di dunia ya, Bu ya. itu pun mengurangi siksa di akhirat. Hmm. Jadi kalau di dunia misalnya dikasih penyakit, lalu sabar dan seterusnya, mm -hmm. itu kan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ditemukan lagi di alam barzah. Mm -hmm. Maka hukuman Allah tidak akan zalim, tidak akan menghukum dua kali hambanya. Kalau sudah dihukum di dunia atas hmm. dosa tersebut, maka Allah tidak akan menghukum di akhirat. Kalau Allah memaafkan ya, akan tapi Allah salah. Allah kalau Allah memberikan maaf, hmm. begitu luasnya maaf Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Akan tapi kalau Allah menghukum orang yang tidak bersalah tidak. Allah menghukum orang yang tidak bersalah tidak. Akan tapi kalau Allah memaafkan orang bersalah iya. Jadi pemaaf Anda di dunia diberi. Kalau sudah di dunia habis, di alam barzah tidak menemukan apa-apa. <laughs> Artinya amal itu ada. Catatan amal jelek ada akan tapi karena dia dihukum oleh Allah di dunia maka itu penghapus namanya. Oh, <laughs> penghapus. Sebab maaf itu adalah menghapus. Kalau dihapus selesai. Berarti kalau terhapus berarti tidak lagi terlihat di dalam buku catatan tersebut. Iya, Dan setelah itu tidak akan dihisap lagi urusan itu karena sudah di dihitung, diselesaikan urusannya sudah sel selesai. Makanya apa makna pengampunan dari Allah? Apa makna istighfar itu semuanya? Bukan berarti amal, oh aku dulu pernah mabuk, berarti dicatat oleh Allah. Loh, kalau pengen catatan itu dihapus oleh Allah, minta maaf sekarang. Jadi kalau sudah diampuni Allah di dunia, ya tidak akan terlihat di mana? Di alam barzah. Di alam barzah ada hukuman dan Allah tidak akan zalim, tidak akan dihukum dua kali. Selesai setelah dihukum dikurangi itu semuanya. Hmm. Kecuali naudzubillah hukum syirik menyekutukan Allah Swt. Artinya tidak akan ada pengurangan. Oh, tidak ada. Kalau syirik syirik sudah. Hmm. Kekuatan Allah. Dan juga mungkin untuk orang-orang yang fasik seperti itu, apakah tidak ada? Fasik ada pengampunan, Kak, selagi masih punya iman. Ahli hmm. iman diampuni oleh Allah. Cuman berapa banyak nanti seksa yang harus diterima oleh hamba tersebut? Hmm. Ada. Itu be ya, subhanallah. Baik, bi ya. Baik, mungkin ada ingin yang ditambahkan lagi tentang masalah Banyak ini sebenarnya kelihatannya mm -hmm. kita sambung pertemuan yang akan datang ada koidah-koidah -hmm. Apa namanya? E, bagaimana keadaan hisab nanti. Mungkin bisa singkat saja pasalnya di situ ada kezaliman. Tidak ada kedoliman. Allah tidak akan dolim. Yang sudah diberikan oleh Allah hukumannya di dunia tidak akan tampak lagi di di akhirat dan seterusnya. Allah tidak akan dolim dan tidak ada yang salah di sini. Iya, ya, ya. Nah, dan, kemudian yang kedua, dosanya orang lain tidak akan kita tidak, tidak akan ditumpangkan kepada orang orang lain. Dosa orang tidak akan ditumpangkan kepada orang. Mm-hmm. Ya. Akan tapi yang seperti saya katakan orang tua yang menanggung dosa anaknya karena karena dia punya punya punya peran di dalam dosa tersebut. Dosa tersebut. Ya. Misalnya orang nggak ada hubungannya dengan kita ya, nggak ada. Kalau ada urusan. Tazir mizir ukhra. Tapi kalau ada sangkut pautnya, iya. Misalnya dia terjerumus gara-gara omongan kita. <laughs> Itu ada, ada. Ya, jadi ini menunjukkan pengukuhan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalmu adalah amalmu. Ya. Amalmu adalah amal amalmu. Jadi dosamu adalah dosamu. Kalau dosa orang tidak akan kau bawa kecuali engkau ikut anda dalam terjerumus dosa. Hmm. Ya termasuk kalau kita membuat sebuah cerita atau anggap saja membuat sinetron gitu ya. Hmm. Eh? Ternyata gara-gara sinetron banyak orang berzina. Ya dapat dia. Dosanya orang lain karena sebabnya yang ia ia buat. Ya, Maka ini adalah dosa. Hmm. Kemudian yang berikutnya, seorang hamba itu akan melihat semua yang dilakukan. Ya, ya. Hmm. Jadi semua Yani alimat nafsu maqaddamat wa akhirat. Jadi semua orang itu akan mengetahui semua perbuatannya dan tidak ada tersembunyi baginya. Hmm. Bahkan lebih dari itu, semuanya anggota tubuh itu bersaksi. Ini ngomong, ini ngomong, itu ngomong, Masya Allah. Bercerita. Kalau sudah bercerita, nggak akan tersembunyi lagi. Semuanya akan melihat. Hamba itu melihat semuanya. Ya, ya. Kemudian, yang ke berikutnya, hmm. yang keempat adalah ada pelipat gandaan pahala ajibnya. Jadi orang bisa melihat di situ hmm. di catatan amal itu adalah lipat ganda pahala. Pahala. Tapi tidak ada lipat ganda dosa. Gitu. Hmm, tidak ada lipat ganda dosa nggak ada. Adanya lipat ganda apa? Pahala. Pahala itulah keadilan Allah SWT. Artinya di sana betul-betul adil, adil bahkan bukan adil, plus kelebihan dari Allah Subhanahu wa uh, apa menjadikan lipat gandanya itu seperti apa contohnya? Ya mana menjanjikan dijanjikan Allah. Allah kan sudah menjanjikan misalnya ada orang berbuat ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada banyak janji, banyak hampir semua amal ada lipat ganda. Yang satu amal akan dilipat ganda menjadi sepuluh, Menjadi ya asru misalnya itu. harus sampai tujuh puluh, sampai tujuh ratus, kan begitu. Itu dilipat gandakan. Makanya luar biasa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala tinggal kita banyak beramal yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ternyata di situ banyak amal-amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah hamba yang dipersulit dalam penghisaban akan tapi masih bisa lolos sehingga tidak masuk neraka Bu ya? Sulit Menghisap. Artinya penghisapannya begitu panjang, tapi ternyata masih bisa lolos juga sehingga bisa masuk surga. Eh, artinya uh, tidak sampai dimasukkan ke dalam neraka begitu ya? Eh, eh, ada kemungkinan tidak seperti itu Bu ya? Oh enggak. Jadi hisap itu nanti hisap ringan itu yang dilihat. Setelah hisap kalau orang di dalam buku amalnya adalah tidak ada yang menjadikan dia masuk neraka tentunya ya hisapnya hisap ringan tadi. Makanya nanti sebabnya apa yang menjadikan orang itu dihisap ringan itu? Hmm. Itu akan kita sebutkan. Jadi kalau hisapnya ringan ya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka dong. Hisap berat itu tentunya pasti Hisap berat ya? iya karena hukuman dosa. Berat itu karena apa? Banyak urusannya dolim pada anak, dolim kepada keluarga, dolim kepada tetangga, karyawan. Dolim. dolim itu kan semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah SWT. Itu yang membebankan seorang hamba yang di saat dihisab. Eh, di, eh, saat dihisab. Kemudian setelah itu apa? Bertanggung jawab atas itu semuanya. Mm-hmm. Iya, yeah, ya. Baik. Subhanallah. Baik, Bi. Ya. Eh. Kemudian setelah itu apa? Mm -hmm. Ada saksi-saksi. Saksi-saksi. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Jadi ada yang menyaksikan semua perbuatan kita. Ajib. Jadi luar biasa. Tidak tahu gimana caranya. Allah alam besok. Jadi nggak ada orang mengelak. Itu seperti jadi Allah membuat kisah ini kayak gambaran waktu di, di dunia itu. Loh. Jadi bagaimana seseorang itu kalau di saat di depan mahkamah itu, di saat di difonis dengan sebuah kejahatan ya, hmm. mungkin dia akan mengelak kan kadang-kadang. Akan tapi kalau sudah datangkan saksi gimana kira-kira? Sudah susah. Ya, tidak bisa. Makanya kayak itu sampai ada gambaran ada yang menyaksikan, saksi-saksi. Jadi memang betul seorang hamba itu kalau sudah difonis begitu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, ya. Dari mulai catatannya jelas, penghitungannya jelas, saksinya jelas. jelas. Maka Allah tidak akan dolim di situ dan setelah itu kalau masuk neraka ya memang ahli neraka, nggak ada salah masuk itu. Uh, Umi pernah membaca suatu kisah Bu ya dikatakan bahwa ada seorang hamba yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saat itu dia masuk kepada penghisaban begitu Bu ya dan Allah mendatangkan saksi-saksi yang sangat banyak untuk menyebutkan semua kemaksiatan yang dilakukan dia sehingga matanya bersaksi tentang kemaksiatan yang dilakukan semua anggota tubuhnya tuh sampai hamba ini tidak bisa berkutik begitu dengan apa yang uh, dengan persaksian dari anggota tubuhnya sendiri bukan dari yang lain kan dia masih dari anggota tubuhnya sendiri itu dia tidak bisa berkutik sehingga di situ menunjukkan bahwa ternyata dia memang banyak melakukan kemaksiatan dan di saat dalam kondisi dia merasa sudah putus asa begitu ya karena merasa sudah uh, tergambar bahwa nanti dia akan disiksa oleh Allah tiba-tiba eh, bulu matanya itu meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan juga untuk bersaksi. Akan tapi bulu matanya itu dalam e, diceritakan bersaksi bahwa ya Allah hambamu itu memang melakukan satu kemaksiatan akan tapi aku adalah saksinya bahwa dia pernah menangis karena memohon ampun karena takut kepadamu dan kekasihmu Nabi Muhammad pernah bercerita bahwa e, orang yang matanya pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah tidak akan lagi menangis di akhirat. Nah, apakah riwayat ini memang ada atau mungkin atau bagaimana Bu ya? uh, kita tidak tahu riwayat itu seperti apa akan tapi hal semacam itu bukan suatu yang yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya. karena kalau Allah memberikan pengampunan kepada hamba hmm. itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, Seandainya seorang hamba tersebut sudah seharusnya dimasukkan ke neraka hmm. akan tapi nanti diberi oleh Allah dan nanti adalah syafaat. Nanti bab syafaat lain ini. Itu namanya syafaat nanti. Syafaat itu kejutan. Tidak masuk dalam catatan amalnya akan tapi tiba-tiba didatangkan. Subhanallah. Dan itu akan menolong syafaat. Itu unik. Ya, ya. Jadi anda bab syafaat. Artinya sudah difonis seperti itu. Mm-hmm. Dan kita bahasanya itu. Artinya seorang itu adalah harus masuk penjara kalau di dunia. Mm-hmm. Selesai kan? Ya, ya. Di penjara fonis 10 tahun? 10 tahun. Tahun, subhanallah. Tak tahunya? Ada pengampunan. Dari... Ada mungkin yang dekat dengan ini akhirnya berikan maaf dia gitu. Ya, ya. Itu di dunia ya. Mm-hmm. Dan di akhirat pun demikian syafaat. Termasuk Rasulullah syafaat dengan cucu yang menghafal Quran, ya. anaknya yang soleh, itu syafaat, syafaat itu kejutan. Iya, Jadi kalau dalam catat amal enggak, enggak ada hubungannya dia ibaratnya. Akan tapi tiba-tiba mendapatkan pertolongan iya, dengan dengan syafaat, itu sendiri baik itu namanya itu syafaat dan iya. mungkin yang demikian itu akan tapi kalau kebalikannya tidak orang baik masuk neraka ndak? akan tapi orang yang seharusnya masuk neraka kalau diangkat oleh Allah ke surga itu adalah sangat sangat, mungkin baik ya subhanallah ya Artinya nanti kita akan membahas tentang amalan-amalan akan menjadikan penghisapan itu menjadi ringan ya Bu ya. Ya, sebetulnya uh, ini dihadirkan silsilah semacam ini tuh agar orang tuh waspada, jangan ngentengin wah oh, nanti ada hmm. pertolongan. Pertolongan dari siapa yuk? Hmm. Siapa menjamin? Bu, nah, ya? siapa menjamin dapat pertolongan? Makanya kita harus normal itu loh kayak orang itu mau menjalani hidup di dunia kan harus kerja pagi, mikir bisnis dagang itu loh, ya kayak gitu. Karena apa? Dia butuh itu semuanya. Sama orang urusan berbisnis akhirat ini kok tidak serius sih gimana ini. Bisnis dunia saja lihat. Pagi sudah merencanakan jualannya. Pagi-pagi sudah bangun. menyiapkan barang dagangannya. Ditata rapi agar orang tertarik untuk bisa hmm. datang ke tempatnya. Dan sebagainya. Itu adalah orang mau cari uang. Ya, ya. Mempersiapkan ini. Ini bagaimana dengan akhirat nih. Makanya rincinya semacam itu kita harus harus teliti waspada. Dan di saat seperti itu kalau sudah rugi rugi benar, nggak ada lagi yang bisa menolong. Kecuali amal kita, bekal kita ada. Iya, ini maksudnya agar berbekal. Jangan berharap nanti, wah nanti barangkali ada orang, seorang pembeli. Ada enggak orang dagang ini? Dagang itu nyantai. Kenapa kok dagang biasa? Oh nanti semoga aja ada pembeli ngasih hadiah duit saya 5 juta. Enggak ada. Orang dagang enggak ada ngomong gitu kan? Iya, iya. Sebagai orang dagang misalnya saya jualan kerupuk atau jualan buah. Yang saya pikirkan adalah buah yang belanja saya 10 ke 10 ribu per kilo, nanti saya jual 12 ribu. 12. ribu. Saya hitungkan, saya kalikan dengan 50 kilo, ini baru lumayan dapat 100 ribu. Kira-kira anda yang halal? ya, setiap hari menghayal. Semoga hari ini insya Allah sih ada orang ngasih saya setelah 7 juta. Pembeli tiba-tiba beli satu kilo seneng dengan saya, dengan seneng dengan dagangan saya, cara saya lalu ngasih satu juta. Kira-kira ada tidak di hayalan pembeli <laughs> penjual ini? nggak ya, ada, nggak ada seperti itu. Jadi artinya ya sudah normal gitu loh. Hmm. Jalani dengan normal, tanpa kita lupa mengharap rahmat Allah, pengampunan Allah setiap saat, akan tapi harus kita yakini agar kita waspada, agar kita mau dagang, agar kita mau berjualan, jualan. Mm-hmm. Jangan sampai kita enak enak Nah, ini jualan akhirat juga begitu. Agar kita beruntung di akhirat. Saat ini kita berusaha. Jangan kita berkata, oh nanti ada pertolongan. Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nanti syafaat anak-anakku yang anak. Eh iya kalau nyambung kepadamu, kalau enggak terjerumus bablas masuk neraka jahanam. Ya. Baik, subhanallah. Ya. Terima kasih, Bia. Ya. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah itu tadi penjelasan Buya tentang masalah penghisaban ya. Itu adalah silsilah setelah kita uh, men, apa, uh, kita melewati yang namanya pembagian buku amal baik dan amal buruk ya, sahabat ya. Subhanallah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melewati semua silsilah tersebut sehingga kita bisa dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, uh, kita akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya di via telepon kami di 02313367538 atau di via SMS 081321461079 atau bisa menggunakan menggunakan FB Radioku dan juga Yahoo Messenger Radioku. Dan akan tetapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah merilai acara ini. Radio Semara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinah Tersalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Litar Radio, Wadi, Radio Wadi Sukabumi Bumi ya dan radio streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahu atau Gorontalo dan juga Big Radio Ku 104,7 FM Batam dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami, uh, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dan keberkahan ya. Uh, baik sahabatku kami dimulakan Allah, kita akan break dulu sebentar dan kami nanti akan kembali setelah yang berikut ini. Masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber dan Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan kita sekarang pembahasan kita kali ini adalah tentang penghisaban kelak di hari akhir sahabat. Nah tadi Buya sudah memberikan gambaran seperti apa uh, tentang penghisaban tersebut ya sahabat ya. Eh, semoga menjadikan kita semakin berhati-hati di setiap langkah-langkah kita karena itu setiap amal kita akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku, kita beranjak kepada uh, untuk eh, memberikan waktu kepada sahabat semua untuk bertanya langsung kepada Bu ya. Dan kami akan berikan kesempatan yang pertama untuk ingin bertanya langsung melalui via telepon di 0231 Baik kita angkat telepon yang pertama sudah bergabung bersama kami di studio. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Rahmat di Kapatakan. Dengan sahabat Rahmat di Kapatakan. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Itu kan orang tua saya kan sudah minta. Mm -hmm. Lalu kata orang tua, waktu laki ada sama perempuan tuh sama kalau nggak sama nanti sama sama iya. anaknya gimana sama katanya gimana gimana gimana diulang lagi iya kata orang kan laki-laki sama perempuan tuh sama kalau sama nanti nggak barokah katanya apa itu iya jelasnya saya segitu katanya A uh, apanya Mohon maaf. Uh, suara apanya? tidak jelas bisa diulang kembali anu? Hah? pelan-pelan coba untuk uh, di, mem, mem, uh, eh, menceritakannya, ha? silakan. Iya, kalau saya katakan ada orang orang luar saya meninggal. Mm -hmm. apa itu saya warisan baru harus sama laki-laki sama perempuan. Mm, Tapi saya nolak masalah laki-laki sama perempuan sama. ya, gimana saya menaati ibu saya atau enggak? Ya. Baik. <laughs> Baik. Cukup ya, itu. Buah, -mm. Satu lagi. Mm Kalau puasa setiap hari dulu boleh nggak? Sama agama. Setiap hari apa? Ya setiap hari, kecuali hari raya sama hari takbir aja gitu. Oh baik, <laughs> baik, baik, baik. Terima kasih ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, e, kita kumpulkan dua satu pertanyaan lagi ya Bu ya. E, e, kita beri kesempatan kepada yang bertanya langsung di via telepon di 0231 33675538. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Mm -mm. Halo, Assalamualaikum. Mm -mm. Ya, terputus. Silahkan diulang kembali. Baik, kita beri kesempatan yang ingin bertanya di 02313367538 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa alaihi wa alihi washabihi. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Ibu Ana dengan Ibu Ana, ya, di Sumber. Dengan Ibu Ana di mana? Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu Ana di mana? Iya, ah, ah, ah. silahkan. Eh, baik Ibu, gimana langsung kepada Bu ya? Uh, ini ya, uh, kan dalam buku itu pernah uh, eh, dituliskan itu langsung eh, dari ciri-ciri hari kiamat itu uh, semakin cepatnya hari gitu ya. Sayangnya itu memang bagi orang yang merasakan itu saat ini apakah itu sesuai dengan uh, yang diberikan itu atau ada dalam sebenarnya gitu atau menunjukkan bahwa itu hanya kurang keberhanya kurang keberkahannya waktu saja Nah, ini Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, dua pertanyaan dari sahabat rahmat yang pertama dikatakan Bu ya, eh, menanyakan tentang masalah wasiat dari ibunya itu bahwa warisan antara anak laki-laki dengan perempuan itu harus sama Bu ya. Bagaimana Bu ya? Bukan. Ibunya masih hidup kayaknya. Uh, sudah meninggal, Bu. Ya? Bapaknya meninggal, mungkin ibunya mengatakan warisan dibagi rata saja. Begini loh ya. Warisan itu ada aturan pembagian yang sudah disebutkan oleh para ulama sesuai dengan hukum waris yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak laki-laki mendapatkan dua bagian, kalau satu dapat satu bagian, itu aturan waris. Mm. Perempuan. dapat satu, satu laki-laki dapat dua bagian. Akan tapi kalau seandainya kita ingin membagi rata, asalkan ada kelegaan dari seorang laki-laki, anak laki-laki, hmm. itu kemuliaan di laki-laki. Bahkan itu juga pembagian dari Al-Quran. Wasulhu khair, namanya damai. Laki-laki yang baik luar biasa kalau merelakan pembagian rata dengan saudarinya. Artinya, dari pihak laki-laki itu telah memberikan sedekah kepada adiknya. Nah, ini sungguh luar biasa banyak. Bahkan ada yang nggak mau mengambil. Sudahlah aku tidak usah mengambil buat kamu saja, Dek. Kan luar biasa. Ya. Apalagi dibarengi dengan wasiat seorang ibu. Kan ya, sambil bersedekah kepada adiknya, mengikuti pesannya ibunya. Tapi itu tetap warid syariat. Jadi membagi rata itu termasuk syar'i mm -hmm. dan diperkenankan syaratnya apa? Dari pihak laki-laki itu yang penuh kere kerelaan. kerelaan. Kalau seandainya laki-laki tidak mau, ya itu haknya dia. Cuman ya haknya dia. Ha hanya haknya dia adalah mendapatkan dua bagian yang perempuan dapat satu bagian. Cuman sebaik-baik orang ada dua di sini. Jangan dipaksa orang laki-laki untuk merelakan dibagi rata. Dan yang sebaik-baik anak laki-laki adalah yang merelakan seandainya mau dibagi untuk dibagi rata untuk saudaranya. Ingat paham? Iya, ya. Sebagai orang jangan memaksakan. Misalnya saya orang lain bukan Anda. Saya tidak perlu menganjurkan bagi rata sajalah. Eh, ah, suka-suka Anda bagi rata. Rata saya tidak boleh memaksa Anda untuk iya, ya. bagi rata. Sisi lain, alangkah baiknya seorang anak laki-laki kalau dia Mau. banyak merelakan untuk adiknya atau kakaknya perempuan bagi rata. Apalagi dibarengi pesan wasiat dari orang. Jangan ber berhujah ini kan hukum warisnya kan sudah benar. Damai juga benar. <laughs> Nah, ini jangan-jangan ada kedengkian di kita untuk menguat mm, cinta kepada harta dan sebagainya. <laughs> Sampai urusan gitu saja langsung ada emosi kepada ibunya misalnya. Mm-hmm. Tidak, ibunya menghimbau barangkali apa untuk untuk, untuk adik supaya gitu, mm-hmm. ya, untuk untuk adiknya biar ya. mungkin adiknya lemah ya, atau tidak mampu, sementara laki-lakinya Anda sendiri sudah kuat misalnya bagi rata saja nak, nanti biar adikmu tambah tambah bekalnya. Kalau seperti itu Anda oke okay, bagus. Dan kalau memang itu ternyata wasiat ya, artinya wasiat dari ibundanya. Nah, tidak, tidak ada hubungannya dengan wasiat. Jadi diperkenankan tidak wasiat begitu ya? Tidak ada karena tidak ada tidak karena wajib hak. dipenuhi. Tidak karena ada hak itu bukan hak bukan bukan tidak wajib dipenuhi. Karena itu bukan haknya dia. Bukan, haknya, bukan haknya ibu. Tidak ada hubungannya dengan ibu tersebut. Akan tapi seorang laki-laki janganlah begitu. Mendengar wasiat begitu kayak naik hitam misalnya. Nggak bisa, harus pakai syar'i. Nah itu juga syar'i membagi rata asalkan dengan penuh kerelaan juga syariat. Mohon maaf, permasalahan sekali dalam urusan warisan kadang-kadang sensitif sekali. Iya, ya du, keambil duit sedikit saja untuk saudaranya berantem, masya Allah. <laughs> Nggak, bahkan kita berharap kalau seandainya pembagian waris, saya pengen dicukupkan oleh Allah tidak dari warisan. Biarlah warisanku diambil oleh saudaraku, kan enak begitu hmm. Allah. Iya, iya. Kadang-kadang rebutan, naudzubillah ya. Baik itu saja Allah alam Dan yang kedua biar puasa tiap hari kecuali hari dan hari haram kan gimana biar? Boleh, bukan sesuatu yang dilarang akan tapi keutamaannya adalah disesuaikan. Anda tuh siapa misalnya? Kalau Anda seperti Imam Nawawi rahimahullah taala hmm. yang tidak punya sanak keluarga, tidak punya hmm. anak, tidak punya istri. istri. Dan beliau hanya mendukuni il, ilmu. ilmu. Dan beliau juga tidak mau merepotkan siswa santri. Hmm. Sehingga beliau setiap hari berpuasa. Karena tidak ingin merepotkan orang dan tidak punya tanggung jawab. Sementara Anda yang punya anak, Beri dong kesempatan untuk makan bersama di siang hari. Hmm. Jangan berpuasa terus. Akhirnya masalah boleh boleh saja. Cuman keutamaannya seperti apa? Membahagiakan, membahagiakan keluarga, juga, keluarga juga bagian daripada ibadah. Ya. Tapi kalau Imam Nawawi memang beda, tidak hmm. punya anak dan hmm. tidak menikah. Tidak ada tanggungan. Biar. Tidak ada tanggungan sama sekali. Ya, akan tapi ketahuilah bahwa kita itu menjalani hidup yang nyantai saja, makan enak dapat pahala, kan gitu pengen puasa terus. Jadi setiap setiap anak-anak makan sama istrinya, ayahnya minggir sana. Ada undangan keluarga pada keluarga besar datang. Kumpul, dia dia alasan. Bahkan mungkin ada kesombongan juga. Hari ngapain? Lagi pu puasa. puasa. Wah, mengucapkan puasanya untuk <laughs> adem bener kayaknya tuh. <laughs> Puasa. Oh, hebat. Puasa hebat. Tidak usah seperti itu. Biasa saja puasa. Senin, hmm. Kamis. Hmm. Sesaat bisa andir walima, makan bersama dengan tamu. Itu indah semuanya. Hmm. Kecuali Anda memang orang yang mohon maaf hidup di tengah hutan sendiri, tidak ya, urusan dengan manusia. gitu, Baik, ya. untuk meringankan beban hidup Anda, maka Anda berpuasa terus itu lain cerita mm apa-apa. Tapi selagi masih berinteraksi dengan orang disesuaikan, nah, ya, disesuaikan ya dengan nah. kondisi nah, seperti apa. Nah, selagi ya. tidak di lima hari itu adalah boleh-boleh saja. Lima hari adalah hari raya Idul Adha, Idul Fitri plus tiga hari tasek jadi lima hari. Baik Bu ya. Terus uh, baik Bu ya kita lanjut kepada pertanyaan Ibu Aan tadi Bu ya tentang beliau pernah mendengar ciri-ciri hari kiamat itu adalah semakin cepatnya hari. Apakah itu memang cepat secara sesungguhnya atau karena memang kurang berkahnya waktu atau bagaimana Bu ya? Ada kemarin dia sebutkan tentang hari ciri hari kiamat. Tidak seperti itu maknanya. Kita tidak -hmm. menyebut tentang ciri-ciri hari kiamat tentang cepatnya hari mm -hmm. itu. Nanti ada suatu ketika itu kalau cepatnya hari itu dirasakan oleh seorang hamba. Tidak ada cepat lalu uh, apa namanya? 12 eh, jam jadi kayak satu jam tidak hmm. tidak seperti itu tidak dan itu tidak termasuk alamat sah yang sudah disepakati kan sudah alamat sah yang gede-gede tadi hmm. kan sudah kita sebutkan seperti keluarnya ya Ya'jud Ma'jud kemudian hmm. macam-macam uh, matahari terbit dari timur barat dan seterusnya itu dan tidak termasuk seperti yang ditanyakan ibu tadi dalam arti seperti wah oh, kok tiba-tiba pagi tiba-tiba sore nggak ada tidak tidak seperti itu akan tapi memang, uh, apa kadang memang ada perasaan gitu ya biasanya perasaan dulu tuh kayaknya nunggu setahun tuh lama banget lo oh, sekarang tiba-tiba kayaknya lo udah ini lagi udah gini apakah itu uh, apa termasuk memang sudah mendekati hari akhir karena Umi Mungkin sendiri ya? pernah membaca hmm. tentang hal itu Bu ya ada ya. ada tulisan mengatakan bahwa termasuk tanda-tanda bahwa kita tuh semakin mendekati hari kiamat waktu tuh terasa sangat cepat sekali ya jadi hari kiamat itu bukan untuk kita nanti dia pasti datang hmm, iya, hmm. iya ada petanda-tanda itu juga bakal dah datang. datang. Maka kami sampaikan kayak tadi itu. Semuanya disebut oleh Rasulullah tanda-tanda itu agar kita waspada terus. Mm-hmm. Tapi misalnya Imam Mahdi, tidak perlu kita mencari-cari Imam Mahdi. Mm-hmm. Kalau sudah datang, kalau pas bersama kita asalkan kita kuatkan iman nanti kita pasti jadi pasukannya Imam Mahdi. Mm. Tidak usah kita mencari mau kemana, saya mau ke India cari Imam Mahdi barangkali ada di sana. Saya ke Arab Saudi, saya ke tidak perlu seperti itu. Tinggal kita menjalankan perintah Nabi SAW, lakukan kebaikan, selesai setelah itu. Tidak usah mencari-cari. Di mana ya Yajud Ma'jud? Muter. Saya mau riset. Kenapa? Saya minta mengajukan proposal ke, proposal ke negara, riset mencari Yajud Ma'jud. Ngapain? <laughs> Jadi tidak seperti itu. Jadi nanti bakal datang. Jadi disebutkan kisah tentang alamatus saat tanda-tanda hari kiamat itu agar kita waspada, hati-hati. Adapun datangnya kalau sudah tiba-tiba. Tidak, uh, eh, yang ditanyakan itu apa? apa? sebentar. Hmm. Sekarang kita ngerti maksudnya. Jadi kadang-kadang kita itu, uh, apakah ini sudah hari kiamat? Apakah ini sudah tanda hari kiamat? Ya kan kata. Gitu. Tanda, apakah sudah dekat? Hari kiamat itu sudah datang, semua alamat itu harus terpenuhi itu semuanya. Iya. Dan sampai dikatakan, apakah mungkin besok hari kiamat? Nah, kalau belum terpenuhi syarat-syaratnya tidak akan jatuh hari tidak akan terjadi hari kiamat, biarpun dikatakan hari kiamat dekat. Harus terpenuhi itu syarat-syarat itu semuanya. Hmm. Terpenuhi syarat-syarat itu. Kemudian bagaimana? Kalau ternyata besok harus hari kiamat, hari ini akan dipanjangkan masa oleh Allah, dipenuhi semua semaratnya, besok baru hari kiamat. Karena yang punya waktu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah waktu cepat itu adalah rasa, karena banyaknya kesibukan kita urusan dunia. Coba, kalau kita punya kesibukan misalnya, hmm. tiba-tiba waktu habis. Tapi kalau kita bengong nunggu, lama bu lama maka gunakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi itu adalah uh, rasa apa rasa seorang hamba maksudnya begini uh, Artinya semakin tidak, banyaknya eh, tidak ada khusus, seba, ya? sem, semakin banyaknya kesibukan seorang hamba mm -hmm. maka di saat seperti itu akan semakin dia lalai untuk berbekal akhirnya waktu itu begitu cepat jadi kan karena sibuk kita saja tiba tiba sibuk urusan dunia, dunia gitu ya iya, urusan ya. dunia urusan ini tiba-tiba waktu sudah habis waktu sudah habis eh kok sudah maghrib eh kok sudah asar eh kok sudah begitu apakah ini tanda-tanda tanda-tanda tanda-tanda kiamat ada tanda kiamat jelas seperti datangnya mamah di dan hal semacam itu bisa saja setiap orang itu waktunya menjadi tidak ibu tadi sudah ngomong ada waktu berkah ada orang waktunya sama bisa menulis ini itu dan sebagainya bisa mengerjakan banyak ada satu orang tuh bikin satu lembar tulisannya nggak bisa karena keberkahan. Dan ada hubungannya dengan dosa yang dilakukannya. Selagi kita tidak bisa banyak berbuat, itu adalah ada dosa di kita. Ya, Maka itu. Baik, ya. Baik ya, artinya uh, berarti memang tidak ada keterangan khusus atau yang uh, eh, dalil tidak ada ya, waktu bahwa, waktu menjadi berapa menit tidak ada semacam ada, itu. Ya. Baik ya, subhanallah. Baik kepada Bapak eh, sahabat rahmat dikatakan dan juga Ibu Ana di sumber ya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu ya, kita akan beranjak uh, untuk menjawab pertanyaan sahabat yang sudah banyak masuk melalui via SMS Bu ya. Ya, Baik Bu ya, ini ada pertanyaan dari sahabat uh, dari Ibu Suci dari Tulungagung Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wasallam barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Bu ya, uh, eh, kalau orang pertanyaannya Bu ya, kalau orang sudah tua mana yang didahulukan kurban atau akikah? Sedangkan beliau benar-benar belum diakikah. Ya, Maaf. Nah, jadi dahuluin kurbannya atau didahuluin mengakikahkan orang yang sudah meninggal Bu ya. Dan memang beliau yang sudah meninggal itu belum pernah diakikahi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang meninggal dunia itu tidak ada korban, tidak ada akeh. Akikah ya. Akikah karena sudah meninggal dunia, kecuali mereka yang sudah berwasiat. Hmm. Berarti kewajiban bagi orang yang ditinggal untuk memenuhi wa wasiatnya. Wasiat. Wasiatnya adalah jatuh seperti sedekah. Hmm. Karena sudah korban itu akan dibebankan kepada orang yang masih hidup. Hmm. Dan kemudian korban itu adalah sunnah. Hmm. Dan akikah dibebankan atas orang tua. Nah kalau dua misalnya sama-sama belum, kalau ada orang yang ingin mengakikah atau mengkorbankan orang yang telah meninggal dunia, hmm. itu adalah ibadah dan diperkenankan. Tapi tidak jatuh ini jatuhnya sedekah bu ya? ya? Disebutkan diperkenankan, akan tapi apa? Mm -hmm. Diperkenankan urusan semacam itu karena termasuk semua jenis ibadah bisa dilakukan oleh orang lain untuk mm -hmm. atas nama yang, yang, yang meninggal. Jadi kita meninggal dunia kita ber mm -hmm. apa? mengikuti korban. Sekarang pandingannya mana yang didahulukan? Orang tua ada orang meninggal dunia belum diakikahi, belum di hmm, dikurbanin. Baik. Ketahuilah bahasanya, akikah beban atas orang tua. Akikah beban diri hmm. sendiri. Hmm. Dan akikah atau korban adalah dikukuhkan. Hmm. Akikah tidak. Maka lakukanlah korban selesai lebih dahulukan korban. korbannya ya. korban kemudian biasanya pertanyaan bukan orang yang telah meninggal dia orang yang hidup mm-hmm. sekarang seorang hidup saya itu belum diakekai, belum dikorban mm-hmm. Ma mana yang lebih dahulukan dahulukan korban kalau anda orang dewasa sebab apa yang bertugas untuk mengakekai anda adalah orang tua anda bukan diri anda sendiri mm-hmm. jadi kalau akikah itu satu sunnah yang dibebankan atas orang tua atas kelahiran anak tapi kalau namanya korban dibebankan atas orang per orang Ya, Kalau saya disunahkan untuk korban untuk diri saya sendiri. Adapun akikah saya adalah beban untuk orang tua saya. Maka kalau saya belum diakikahi, belum dikorban, maka saya berkorban saja, tidak perlu akeh, akikah dulu. Korban dulu baru akikah. Kenapa? Korban adalah beban atas diriku sendiri, sunnah atasku, bukan atas orang lain. Tapi kalau akikah atas orang lain. Ini harus dibedakan hal ini. Iya bu ya. dan Bu ya pernah menjelaskan bahwa kan korban kan ada yang ini, ada yang uh, ini bu ya uh, apa perorangan atau ada juga sunnah eh, kifayah, sunnah kifayah gitu ya. Uh, kalau seandainya nih misal bu ya, ya kayak uh, Umi sama Buya nih ya, kita uh, Umi pengen mengakik uh, mengkur uh, kurban gitu untuk tahun ini misal Umi mampunya uh, kambing empat gitu bu ya, ya, punya kemampuan untuk membeli empat ekor kambing. Artinya itu kan untuk empat orang bu ya. Hmm. Sedangkan uh, misal kan ini ada Umi, ada bu Buya gitu kan untuk untuk misal dengan anak-anak kita kan berarti tidak cukup ya bu ya. Tapi Umi punya keinginan untuk mengirim kirim pada mungkin ibu yang sudah meninggal gitu Bu ya. Artinya mana yang didahulukan Bu ya? Apakah Umi niatkan untuk yang masih hidup karena kita punya anak yang masih uh, ada kesunahan juga untuk di, uh, eh, kurban juga atau uh, eh, Umi niatkan untuk ibu yang sudah meninggal Bu ya? Didahulukan yang mana Bu ya? Untuk korban Mm -hmm. Didahulukan untuk diri sendiri sebagai sunnah ainiyah. Iya Bu ya. Baik. Kemudian setelah itu sunnah ainiyah jika ada lebih sunnah mm -hmm. ainiyah kepada yang lainnya. Mm -hmm. Anak yang masih hidup bukan yang meninggal dunia. Jadi lebih dahulu kan kepada yang hidup ya? Yang hidup otomatis karena yang hidup mm. dia akan tapi kalau urusannya meninggal dunia, insya Allah pahalanya baik kepada meninggal dunia kita. Nyampe. Meninggal gitu ya. Mm Baca ada namanya sunnah ini. Uh, ah, dan sunnah kifayah itu akan terbayang jika kita hanya punya kambing satu misalnya, mm -hmm. kita punya keluarga banyak. Mm -hmm. Jadi istilah untuk aku satu dua itu adalah -hmm. bukan begitu sebenarnya ah, kaidah korban itu. -hmm. Hendaknya setiap itu berkorban atas dirinya sendiri satu persatu. Mm -hmm. begitu ya? Mm -hmm. Satu persatu. Akan tapi di saat tidak ada, -hmm. maka hendaknya satu keluarga itu ada yang korban -hmm. kemudian di atas Nabi. Sampai Nabi Muhammad, utahiyati wa ahli baiti. -hmm. Nabi mengatakan ini adalah sembelihan korbanku dan keluargaku. -hmm. Jadi untukku baru keluargaku begitu. Kan -hmm. Itulah yang namanya sunnah kifayah. Mm Ya kalau ini kan uh, satu dia bisa lebih dari satu gitu bu ya, ya sedangkan tapi tidak bisa memenuhi satu per orang per orang begitu bu ya karena dengan jumlah jadi ya kayak tadi misal jumlah anggota keluarganya tujuh ya, atau enam gitu tapi punyanya punyanya, punyanya empat atau dua gitu bu ya baik yang hidup yang hidup Bukan aja bu. dan nanti diniatkan untuk kifayah atau untuk apa bu ya lebih utama kifayah atau nah, tetap ya, perorangan? Ya, perorangan, tapi kan bisa ditambahin uthiyati seperti uh nah, -huh. Nabi Sallallahu Alaihi ah, Wasallam dan dan ahli baiti. Dan ahli ya, baiti. <laughs> gitu ya. Dan siapa dan kaum muslimin, siapa Nabi Muhammad kaum muslimin boleh, semuanya. Ya. Subhanallah. Makanya dari situlah maka ada uh, korban untuk orang meninggal boleh itu kan dari dari hadis itu. <laughs> Orang muslimin kan orang ada yang meninggal. Iya, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk diri, keluarga dan kaum muslimin. Kaum muslimin sudah meninggal. Ya, Bu ya. ya kan? Bahkan subhanallah Bu pernah ada yang nanya ke Umi nih Bu Ada satu keluarga yang setiap tahunnya dia tuh membeli ke sapi yang paling mahal Bu Sapi sampai harganya tuh puluhan juta begitu Bu ya. Sampai puluhan juta dan itu dia selalu pertama meniatkan kurbannya itu adalah untuk Rasulullah Bu Apakah itu diperkenankan Bu Uh, eh, di dalam pembahasan ihda ustawa menghadiahkan pahala. Uh mm-hmm. -huh. Pahala bisa dihadiahkan kepada siapa saja, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan katakan, oh, Nabi sudah banyak pahala, kenapa kau kirimkan pahala? Ini adalah uh, kesombongan orang. Hmm, hmm, hmm. Sebab kita sendiri juga dihimbau untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya, ya. Nabi tidak butuh solawat kita. kita. Akan tapi solawat kita untuk Nabi karena kita yang bu, yang butuh. Butuh sama. Kedermawanan kita kepada Nabi akan dinilai oleh Allah sebagai bentuk kecintaan. Bentuk ya, Dan itu akan dikembalikan kepada kita. Boleh tidak ada masalah. Tidak, tidak ada masalah tidak, ya. bukan, bukan satu hal yang mm, dilarang. Baik, baik, ya, subhanallah. Uh, bu ya, baik ya ini selanjutnya ada pertanyaan. Kita beranjak kepada pertanyaan. Eh, tadi kepada Ibu Suji Tulungagung, semoga semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik bu ya, ini ada pertanyaan dari sahabat eh, melalui via Yahoo Messenger dari Batam bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, puasa sunat dan zikir di waktu senggang, misal di kendaraan di jalan dan dan lain dan lain-lain. Yang paling utama apa bu ya? Ini dari Yanto pendengar setia Big Radio Batam bu ya, Big Radio Batam. Uh, maksudnya zikir? Zikir untuk uh, puasa sunat, hmm. puasa sunnah dan zikir di waktu senggang, hmm. di kendaraan, jalan dan lain-lain yang paling utama itu apa Bu ya? Puasa sunatnya apa, zikirnya apa Bu? Baik, puasa sunnah itu himbau, dihimbau. Jadi jika kita melakukan, kalau Anda menjaring ikan yang gede-gede. Iya, Bu ya. <laughs> Orang cerdas adalah di saat mencari ikan yang gede. Ya. Kalau mencari sesuatu yang berbaha, berharga, berharga, yang nilainya, nilainya tinggi. tinggi. Jadi kalau ingin berpuasa, pilihlah puasa-puasa yang dikukuhkan kesunahannya. Seperti apa itu? ambil puasa Senin dan Kemis. dan Kamis. Akan tapi jika ternyata kesempatan Anda selain puasa Senin dan Kamis, ndak dulu dahulukan utang dulu. Mohon Utang, ya. Kalau Anda pernah punya utang puasa, dahulukan utang-utang puasa itu ya. Itu adalah hukumnya adalah wajib membayar utang itu. Jadi luar biasa pahalanya. Setelah itu Anda utamakan apa itu eh, puasa-puasa yang dikukuhkan seperti puasa Daud Sayyidina Nabi mm-hmm. Daud alaihissalam atau puasa puasa Senin dan Kamis seperti yang dilakukan Nabi mm-hmm. Shallallahu Alaihi Wasallam atau puasa Hari Putih 13, 14, 15 kan begitu itu dihimbau untuk itu. Uh, jika ternyata kesempatan anda bukan di hari itu misalnya, anda ingin berpuasa di saat anda berada di tempat jauh, di saat bepergian. Kalau saya bepergian nyaman, saya tidak berurusan dengan orang. Kalau di rumah saya harus makan dengan anak-anak saya. Kebetulan saya di tempat di rantau, saya puasa. Maka puasalah Anda jika tidak jatuh di hari Kamis dan tidak jatuh hari Senin, maka puasalah apa saja. Padahal namanya puasa mutlak dan Anda mendapatkan pahala. Hmm. Puasanya puasa sunnah mutlak. Akan tapi hmm. dahulukan jika Anda punya utang bayar oh utang. Jika milih hari Senin Kamis dahulukan Senin kah? Senin Kamis. Setelah ya. itu adalah puasa sunat mutlak dan dapat pahala. Ada berpikir sesuai dengan apa yang Anda butuhkan ya. Pikir itu boleh bermacam-macam. Mungkin Anda, kita harus menjadi hamba yang mhm. mungkin saat ini, sesaat saya harus memperbanyak istighfar. Karena apa? Untuk mengingat dosa mataku, dosa telingaku, dosa ini. Jadi mudah. Atau sesaat saya harus membaca solawat kepada Nabi yeah, agar yeah. aku semakin sambung kepada Rasulullah iya. SAW. Yeah. Iya. sesaat aku harus menyanjung Allah, menyusikan Allah subhanallah subhanallah. Jadi Anda, oh Anda. Nah, maka paling enak pikir itu dan juga agak sir-sir pikir itu mhm. adalah istiqamah. Istiqamahnya ya. Maka agar istiqamah Anda punyalah punyalah Anda pikir-pikir yang ringan apakah itu roti haddad. Itu lengkap semua yang kita butuhkan atau wiridul latif. Mm -hmm. Ada zikir yang barangkali Anda mengikuti pengajian Sabtu Ahad pagi atau malam Selasa, di situ ada kami hadirkan satu zikir yang dari Nabi saw ringan namanya al-wiridul fatih. Al-Wiridul Fatih itu adalah wirid ringan dari Nabi saw Baca itu semuanya. Yeah. Dan saya lebihnya Anda setelah Anda baca itu Fatihahnya 7 menit, di dalam kendaraan Anda bisa membaca ya, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Boleh Anda pilih, bebas semuanya. Jadi sebetulnya, zikir yang paling tepat adalah yang paling sesuai dengannya. Ya, ya. Termasuk menyebut nama Allah yang 99 itu. Yang paling bagus mana? Semuanya, bah? Bagus. bagus. Ya. Akan tapi bisa disesuaikan. Kalau Anda termasuk orang sombong, sebut nama kebesaran Allah. al mutakabir Ya kan? Jadi kalau kita sombong, sebut Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Hanya Allah lah yang pantas untuk membesarkan diri. Aku tidak pantas. Jadi seperti itu. Kalau ternyata Anda orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa sebut ya Ghaniyur Razzaq, ya Ghaniyur Razzaq. Jadi sesuaikan akan kenapa? Dengan menyesuaikan kebutuhan itu tanda kekhusuan hati di saat kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Uh, baik Bu ya, uh, pertanyaan sudah ini ada juga pertanyaan dari sahabat melalui VFB mungkin tidak berkaitan akan tetapi bisa kita untuk supaya lebih komplit telepon ini dan semuanya dapat Bu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Eh, Bu ya dan Umi yang saya hormati ini dari Faris Bu ya, dari sahabat Faris di Cirebon ingin bertanya namun di luar tema. Saya ingin menikah namun menemui masalah. Pertama kali izin nikah itu saya datang dengan orang tua saya dan bertemu dengan se, uh, orang tua pihak perempuan dan beliau dan yang mau Menikah mengizinkan dengan proses yang sederhana sekalipun namun jarak berapa lama Dua keluarga bertemu lagi akan tetapi bukan yang punya hajat aja. Ada juga saudara dari pihak perempuan, adik dari ibunya Bu ya, yang sok-sokan mengatur dan menuntut harus ada prasmanan dan lain-lain sehingga menjadikan orang tua dari pihak perempuan itu saat bertemu sama orang tua saya menjadi cemberut dan seolah-olah mengikuti saudaranya. Saya sebagai amanah apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Saya nggak ingin hanya menikah tapi orang tua saya menjadi dimusuhi oleh orang tua pihak perempuan. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Subhanallah. Bu. Itu yang menjadi subhanallah musibah. Dan saya tidak tertarik dengan sebagian orang yang yang merepotkan anaknya. Ya. Karena dia adalah tidak mengerti. Ada seorang bapak, subhanallah. Pernikahan menantunya diseksa harus melakukan sesuatu yang berat. Itu adalah orang tua yang subhanallah. Mm-hmm. Di mana perasaannya itu? Menantunya harus merintis usahanya. Dia harus menjual motornya mungkin. Ada yang menjual uh, apanya tabungannya harus jebol dan sebagainya hanya untuk resepsi pernikahan ini. Ini orang tua model apa kayak begitu itu. Dan ini bu orang tua lagi bu ya dari ikut-ikutan bibi oh, mungkin ya, ya, Sudah, ya. makanya kalau anda menikah, anda harus punya prinsip loh ya. Hmm. Harus punya prinsip, harus punya prinsip. Dan jangan jangan memaksakan diri. Anda akan tersiksa. Ya. Jangan memaksakan diri. Kalau Anda tidak mampu katakan tidak mampu. Kalau Anda harus pakai ngutang segala macam, setelah ngutang itu bisa menjadi masalah di dalam keluarga sendiri. Ya, ya, Jadi menikahlah dengan orang yang mau dengan Anda. Makanya memilih jodoh sendiri harus benar-benar memilih, pastikan. Maka hmm, hmm, hmm. ada sebagian orang saya menjadi tidak tertarik. Suatu ketika ada orang mengatakan begitu, nah, saya tidak tertarik sudah. Saya bahwa tidak akan datang pernikahan semacam karena apa? Saya tidak orang tua kenapa semacam itu? Orang tua yang merepotkan itu. Sehingga seorang anak yang menikah itu selalu memikir Mm-hmm. Allah berani mana ini belum nanti dia harus beli rumah beli ini kenapa harus diseksa untuk berhambur-hamburan semacam itu ya, ya. bukan perempuan bukan orang tua yang baik semacam itu lihat ya. itu apalagi saudara ngapain ikut-ikutan <laughs> maka harus ada prinsip makanya pernikahan itu harus ada prinsip anda harus punya prinsip ya. yang menjadi tidak punya prinsip adalah kalau kita sudah terlanjur seneng dulu dan sebagainya. Sudah, saya mampunya seperti ini orang tua. Kalau saya ada akan saya hormati. Tapi saya tidak ada. Mm-hmm. Selesai, sudah ada. Dan mohon apalagi yang berurusan dengan kami harus tegas. Kalau dengan kami semacam ini. Karena apa? Kami itu memikir setelah pernikahan atau anak-anak. Bukan kita hanya pengen, bukan pengen sesaat ngajari anak se se ya. ya. senang sesaat bisa tertawa sini, masya Allah pistanya, masya Allah habis puluhan juta tak tahu setelah apa, dia akan cemberut terus mikir utang yang belum beres-beres. Alhamdulillah. Ya, ya. Baik, sikap anda bagaimana? Hmm. Anda harus punya ketegasan. Hmm, hmm, anda harus punya ketegasan dan harus semakin dekat dengan mertua dan hmm. istri Anda yang punya peran untuk bisa menjelaskan kepada mer mertua ya. mertua ya. hal yang akan hanya kemampuan semacam ini dan jangan makanya permasalahan itu adalah sok hmm. kita sok mampu, insya Allah menjanjikan nanti begini-begini. Dan jika memang malah kadang termasuk menyerusak pernikahan juga ya, ikut campurnya orang luar ya Bu ya, iya, sebenarnya ya? tidak ada Sampai model, makanya Anda harus pasrah dengan cara misalnya keislaman. Kadang ikuti orang, kenapa tidak begini? Tidak, saya punya prinsip. Iya Bu ya. Apa kata orang? Saya ingin apa kata Allah dan Rasulnya. Kenapa harus pakai ini itu yang sampai melanggar? Nggak bisa. Jadi Anda punya prinsip. Anda sekarang detik ini mendengar radio ini. Ayo, prinsip harus punya prinsip. Pernikahan harus syar'i. Tidak ada aneh-aneh, tidak keharaman, tidak aneh ini. Hiburannya adalah tidak boleh yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Cukup hadrah, cukup ini dan sebagainya. Cukup. Kalau sudah Anda ikut-ikutan orang, kalau orang itu maunya siapa aja sudah. Iya, Bu ya, yang ini ngomong begini, ini ngomong Tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Ya. Tapi Anda harusnya prinsip, Prinsip hmm. adalah prinsip untuk masa depan Anda di dunia dan di akhirat hmm. dan prinsip juga untuk untuk keberkahan dalam sebuah pak ajaran. Hmm. Itu harus ada prinsip. Baik, Bu ya, subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada yang bertanya langsung di via telepon Bu ya. Uh, eh, masih ada kesempatan untuk yang bertanya langsung di via telepon di 0231 336 Baik, kita angkat telepon ketiga yang sudah bergabung, Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik dengan Ibu siapa di mana? Ya Mbak Allah. Mm -hmm. Iya, silahkan langsung kepada Bu. Assalamualaikum, Bu Ya Umi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dan diberi amin, amin, keberkahan amin, Allah amin, Amin, amin, amin. Iya, Bu. Silahkan ya, langsung. Umi, mm -hmm. Bu Ya. E, misalkan eh, apa dulunya itu puasa itu kadang-kadang bolong-bolong karena punya anak banyak ya jadi nggak teringat puasanya gitu caranya gimana cara membayar hutangnya gitu hmm. dan yang kedua itu kalau misalnya habis sholat itu karena ada baca Allahumma inna abdika wa syukrika wa abadatik nah terus itu orang tua saya biasanya hmm. ditambah dengan Allahumma ajirna naminanar gitu. Artinya apa gitu Bu ya? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar langsung dijawab ya. Baik, Ibu hitung semuanya. Perkiraannya berapa Ibu punya utang semuanya dan sekarang harus mulai mencicil. Sebab seorang wanita itu jika ia meninggalkan puasa bulan Ramadan karena dalam keadaan hamil hmm. tidak dosa akan tapi tetap harus dikodok dan dibayar hmm. kemudian ternyata disambung dengan menyusui meninggalkan puasa karena menyusui bukan tidak haram hmm. punya anak lagi dan mungkin ada seorang ibu sampai 30 tahun nggak pernah puasa Ramadan hmm. tidak dosa baginya cuman setelah selesai dan tuntas maka hendaknya ia segera, beliau segera mencicil untuk mengkodoknya dihitung kemudian semampunya sampai kapan sampai selesai karena utang terus terus dibayar semampunya semampunya semampunya gitu Baik. ya. Hmm. Adapun ke perkiraan aja tapi ya kalau memang misalnya dulu perkiraan, dulu nggak dihitung perkiraan gitu, ya. dicatat. Ya. Perkiraan dulu baru setelah perkiraan setelah perkiraan dicatat. Jadi perkiraan berapa? Jangan setiap saat perkiraan, nanti Pak tambah. Jadi perkiraan, perkiraan tahun ini, tahun ini, tahun ini, ini sudah tutup 60. Jadi yakini setelah itu 60, puluh hari. Ya. nah, jangan perkiraannya tidak jelas. Jadi perkiraan yang jelas. Sama, perkirakan Dalam perkiraan pertama saja. Misalnya perkiraan tahun ini kayaknya ada tujuh hari, kayaknya ini ada ini, ini. Langsung di jumlah. setelah itu diyakini, itulah yang harus saya kodok. Baik. <laughs> Kalau misalnya yang bayar bayarnya juga tuh sulit sekali Bu ya. Misal ada orang kadang uh, punya makronis gitu ya sehingga kadang bayar itu kok sampai muntah-muntah sampai anu ya, uh, eh, nanti itu sampai, gimana, ya? sampai tidak sakit. Sampai itu sakit, sakit kan. Ya? Orang sakit kan dimaafkan. Berarti Saat. masih dimaafu terus Bu ya sampai dia mampu sa gitu ya. Sampai mati. <laughs> Sampai mati gitu ya? dimaafkan. Ya? Karena Allah so, tidak menyiksa hambanya, tidak apa? coba eh, coba coba nanti uh, ya sampai mati. <laughs> ya, ya, baik. Iya, Bu ya, baik ya. Baik ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Selanjutnya kita eh, memberikan kesempatan kepada yang bertanya melalui via SMS Bu ya. Iya Bu ya, eh, ini ada pertanyaan dari sahabat di 8079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya Umi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Allah, eh, uh, baik Bu ya, ini dengan sahabat Siti di Sumber, Bu ya mau tanya, ada seorang istri menikah dengan suami pertama, ditinggal wafat dan memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Kemudian menikah lagi dan memiliki satu anak perempuan, Bu ya. Dan dengan suami pertama tidak memiliki uh, tidak memiliki rumah, namun memiliki rumah dengan suami yang kedua. Kemudian yang suami kedua pun wafat, bagaimana hukum warisnya, Bu ya? Terima kasih. Suami kedua wafat, yang mendapatkan warisan dari suami kedua adalah hanya anak yang dari suami kedua saja. Mm -hmm. Anak yang pertama dan kedua tidak mendapatkan waris dari dari suami yang kedua. Dan yang diwaris mana? Harta suami yang kedua. Dilihat hartanya apa? nah, suami pertama ninggalin nah, apa? Berarti untuk kalau suami yang pertama itu untuk anak-anaknya sendiri. Untuk ya? anak suami yang pertama untuk ya, dua anaknya tadi. Tiga ya. Ha dua iya, anaknya, iya. suami yang pertama untuk dua anaknya. Kan dia punya anak laki perempuan. Iya, Kemudian menikah lagi punya anak satu. Mempunyai dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Oh iya, yang pertama. Jadi suami jadi ya bapaknya mm -mm. yang pertama meninggal, suami yeah. pertama meninggal, punya anak tiga, mm -mm. itu saja yang mewarisi, mm -mm. sama istrinya, yang istrinya mewarisi yang pertama. Sedang Setelah itu istrinya menikah lagi, mm -mm. punya suami, punya anak lagi. satu, suami yang meninggal yang kedua itu yang mewarisi ya anak ya, perempuan, itu, anaknya iya. yang satu itu, ya, tidak yang lainnya. Ada pun masalah rumah dilihat rumah siapa kan begitu. Rumah kalau rumah kedua. suami, mm -mm. kalau rumah suami kedua ya diwaris antara ibu dengan anak yang anak satu, satu tadi. tadi ya. ya. Kecuali jika ibu ini meninggal maka anak yang tiga plus satu empat itu yang mewarisinya. Baik Buya Subhanallah Buya, terima kasih ya untuk jawabannya. Dan selanjutnya ya satu pertanyaan lagi ya, ini pertanyaan dari sahabat uh, eh, ini ya dari sahabat di 4125 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hamba Allah di Plumbon Bu ya mau tanya Bu ya bagaimanakah cara menyikapi pekerjaan yang di dalamnya terdapat bank konvensional contoh upah melalui bank konvensional asuransi kesehatan kerja juga melalui jaminan sosial konvensional pekerjaan pun tergabung dalam koperasi yang bukan syariah apakah saya harus keluar kerja atau dengan dari pekerjaan atau bagaimana Bu ya kerja di koperasi yang bukan syariah bukan dia pekerjaannya itu selalu berkaitan dibandingkan dengan bank konvensional Bu ya. Jadi sekarang misal dia perusahaan itu hmm. tidak ini, tidak tidak mungkin tidak urusan dengan bank gitu ya. Akan hmm. tetapi nanti seperti pembayaran gajinya, setelah itu juga nanti ada jaminan sosialnya. Itu semua berhubungan dengan bank konvensional Bu ya. Bahkan ah. nanti di dalamnya juga kayak ada koperasi gitu Bu ya. Uh, pekerjaan itu pun artinya ada gabungan di dalam usaha yang dia bekerja eh, di tempat dia bekerja itu dengan koperasi yang tidak kon, yang konvensional juga Bu ya. Baik, konvensi koperasi konvensional adalah riba di dalamnya mm sebab iya. ada bunganya dan seterusnya. Bank konvensional adalah riba dan haram berurusan dengan yang demikian itu. Mm hmm Akan tapi jika kita berurusan dengan perusahaan, berarti Anda melakukan keharamannya tidak langsung. Mm hmm Tapi kalau Anda bisa merubah perubahan berikan usulan, lakukan itu semuanya. Mm hmm Misalnya ada sebuah perusahaan Sementara perusahaan tersebut membagikan gajinya melalui bank. Sehingga dia buat ke semua karyawan dibuatkan rekening di bank Bank konvensional. Anda berhak menolak untuk bisa di, di, di Anda berhak uh, meminta usulan kalau -hmm. Anda punya kekuatan agar melalui bank syariah -hmm. agar lebih aman dan seterusnya ya. Kalau ternyata -hmm. dia tidak mampu kalau Anda memang mengaku orang uh, Anda punya kekuatan, -hmm. Anda bisa saja meninggalkan tersebut. Mm -hmm. Akan tapi ketahuilah bahwa jika Anda di situ bisa membuat perubahan itu lebih bagus. Ya, Anda bisa memberikan usulan, kenapa kalau tidak di bank syariah saja? Mm-hmm. Anda termasuk mempromosikan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bank syariah itu mm-hmm. adalah sesuatu yang kita nanti-nanti kedatangannya biarpun lahir cacat banyak kurang iya, mm-hmm. akan tapi jangan ditolak. Akan tapi hmm. alhamdulillah ada bank syariah kita dukung, kita sempurnakan kalau ada kekurangannya dan itu tugas kita bersama Allah. Hmm. Kalau ternyata setelah dia mencoba mensosialisasikan syariah tapi tidak berhasil gitu ya, apakah tetap berlanjut di situ juga? Bumi Allah luas, carilah ke tempat lain untuk semakin berkah. Karena memang sekarang hampir rata-rata instansi Bu ya, baik hmm. itu mhm. di pemerintahan ataupun ini memang rata eh, rata-rata memang dalam penerimaan gaji sekarang sistemnya sudah dengan menggunakan bank itu Bu ya. Tapi tidak semuanya. Mhm, mhm, dan bisa diarahkan hmm Kalau tidak bisa diarahkan berarti kefasikan yang tidak bisa di, mm-hmm. ditolong itu. Kenapa? Kok masih mm-hmm. dengan kekerasan? Katanya ahli iman. Kalau ahli mm-hmm. iman akan nerima. Baik, ahli iman ada. bang syariat dibuka bang syariat sekarang. Sekarang bang syariat bukan satu tok, banyak bang syariat ya. Iya, iya. Baik. Baik, bi hmm. artinya hmm. uh, dilihat yang ini biar ya, diusahakan dulu. Kalau juga sudah usaha, hmm. baru nanti berpikir untuk untuk melangkah dengan yang ke arah yang lebih baik gitu ya. ya. Baik. Subhanallah baik terima kasih uh, sahabatku masih banyak pertanyaan dan juga baik melalui via telepon dan juga SMS atau Facebook dan juga Messenger radioku ya kan tapi ber, ber, uh, eh, dikarenakan waktu uh, artinya Saya, sudah tidak hmm. Ada tadi masalah uh, riwayat uh, Ibu yang tanya tentang hari kiamat tadi apa? Uh, tentang masalah semakin cepatnya waktu itu um, ya. Itu itu adalah bukan saya silakan tidak ada yang menerangkan tentang cepatnya waktu perubahan waktu. Hmm. Itu ada tidak ada. Hmm. Ya betul yang disampaikan kurang barokah dan sebagainya. Hmm. Dan riwayat itu banyak ditolak ditolak karena bertentangan dengan riwayat yang lain bahkan sebaliknya di akhir zaman itu justru satu hari seperti satu tahun ayam nah, dajjal. Kebalikannya oh. malahan nanti ya. Nanti Jadi ya. justru kebalikannya. Satu hmm. itu kan. Adapun masalah uh, keberkahan kalau dianggap itu hadis sahih adalah hilangnya keberkahan atau karena mungkin waktu nanti zamannya Sayyidina Mahdi alaihissalam dan Sayyidina Isa itu bahwasanya saat itu karena begitu enaknya tentremnya negeri sampai tidak terasa sehari itu berlalu begitu cepatnya. Tapi tidak ada perubahan hakikat kayak 12 mm-hmm. jamnya kami tidak ada itu semuanya. Dan memang sekarang ini kalau mau dilihat Bu ya, kadang tidak terasanya waktu dikarenakan nah, banyak digunakan untuk hal-hal yang enggak enggak Bu ya, misal contoh kami lupa, tontonan, nah. sinetron atau apa. Itu kan sehingga kadang ah, orang melalui itu semua enggak dirasa kami Bu ya. tidak ingat bahasanya, lupa bahasanya ada bahasanya nanti pada suatu ketika nanti uh, di waktu dajjal tiba itu ada satu hari seperti satu tahun. Subhanallah. <laughs> Kemudian satu hari seperti satu bulan dan satu hari seperti satu minggu. Mm-hmm. Nah, beda Ya. Ah, baik. Ya. Ada nanti ya, baik ya. Subhanallah. Baik, terima kasih sahabatku semua uh, atas kebersamaan Anda selama satu jam setengah ini dan akan tapi kita sebelum kita akhiri acara kita ini kita tutup dengan doa bil barakah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita. Amin, amin. Dan semoga menggolongkan kita hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab. Amin, amin, amin. Dan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di dunia ini semoga Allah ampuni. Amin. Allah menjaga kita agar kita dijauhkan daripada dosa-dosa. Dan semoga Allah muliakan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita semua amin. dan siapapun yang bersama kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Amin. Amin. Panjang umur, husnul khatimah, sehat walafiat, lahir amin. batin dengan penuh ketaatan. Amin. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Baik, subhanallah. Ya, terima kasih atas penjelasannya dan atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga bisa diamalkan biaya artinya menjadikan kita semakin senantiasa berpikir untuk mempunyai bekal yang banyak ya sehingga nantinya kita diberikan kemudahan atau diringankan di dalam penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, uh, kita sudah melewati satu jam setengah ini. Semoga menjadi satu jam setengah yang akan membawa perubahan yang semakin lebih baik lagi ya, di kedepan harinya. Menjadikan kita semakin lebih banyak beramal beramal, semakin hati-hati di dalam langkah memperhitungkan setiap perbuatan-perbuatan kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih tidak bisa dijawab dikarenakan waktu ya. Insya Allah kita semoga diberikan kesempatan untuk terus mencari ilmu bersama, untuk terus menambahkan ke eh, ilmu kita yang akan menjadikan kita semakin kenal dengan Allah syariatnya Nabi Muhammad dan juga syariat Nabi Muhammad SAW.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 Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.